Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri tauladan kita, imam kita yang menjadi panutan kita. Demikian pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada sahabat beliau, keluarga dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau sampai datangnya yaumul qiyamah. Baik, alhamdulillah kita memasuki pertemuan kedua pada pembahasan kitab Arba'una Haditsan fi Tarbiyatil wal Manhaj, 40 hadis di dalam tarbiyah dan manhaj karya Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Muhammad Abdullah As-Sadhan Hafizahullah Ta'ala nah, Sebelumnya Anda mohon maaf Tadi terlambat Karena hujan di depan Polda Sudah azan di gerbang Ayani 2 Ternyata hujannya nggak ini nggak rata ya, Sampai depan bundaran Untan nggak hujan ya, Terus sampai sini basah gitu ya Kalau kulit Anak tadi langsung jatuh Pak Ahmad kalau sampai 15 menit anak nggak datang setelah antum sholat, bubar. Nah, makanya Anda bilang sholat sini ya dulu. Kalau sholat di masjid singgah nanti ustaznya nggak ada. Biasa tuh murid tuh lebih pandai menyimpulkan dibanding gurunya. Ustaznya nggak ada, bulan, gitu. Tapi nah, Lalu ustadznya lagi di jalan. Tapi, kita lanjutkan pertemuan kedua ini baru masuk hadis yang pertama. Jadi yang lalu yang nggak hadir karena memang di minggu lalu hujan ya. Eh, kita baru menyampaikan mukadimah di pertemuan yang lalu, jadi belum memasuki isi kita. Maka di kesempatan malam hari ini kita akan membahas al-haditsul awal, hadis yang pertama. An Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qal dari sahabat Umar bin Khattab semoga Allah meridhoinya ia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung dengan niatnya dan setiap manusia mendapatkan atas apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan karena Rasulnya maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Wa makanat hijratuhu ila dunia yusibuha awi meraatin yang fa hijratuhu ila ma hajara Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ia inginkan atau wanita yang ia ingin nikahi, maka hijrahnya atas apa yang ia niatkan. Hadis ini adalah hadis yang masyhur di tengah-tengah kaum muslimin terlebih para penuntut ilmu yang dikenal dengan hadis sunniyah. Hadis ini dikenal dengan hadis hadis niat ya. yang dan bersumber dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala Dan kalau kita lihat hampir-hampir di setiap kitab-kitab hadis bahkan di kitab fikih yang menjadi awal hadis adalah hadis hadis niat. Maka Syekh Sadahan rahimahullah taala ketika memulai kitab beliau memulai dengan hadis niat. Sebagaimana Al kan Imam An Nawawi di dalam kitab Al Arba'in An An Nawawi yang pun memulai dengan hadis hadis niat. Ya. Hadis ini kalau kita lihat kita bagi dalam empat. Pembagian ini bukan disebut oleh penulis dalam kitab, tetapi untuk memudahkan antum. Bagian pertama dari hadis ini adalah sabda Nabi saw. Alaihi Wasallam, Innamal a'malu biniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu hanya bergantung dengan niatnya. Kalimat yang digunakan, lafaz yang digunakan adalah lafaz innama, lafzu innama. Bagian kedua dari hadis, wa innama likulli mri'in ma nawa. Dan setiap orang mendapatkan apa-apa yang ia niatkan. Jadi kalau antum catat hadisnya, yang pertama itu poin hadis ini bahwa setiap amalan bergantung dengan niat. Poin yang kedua bahwa setiap orang mendapatkan atas apa yang ia ia niatkan. Poin yang ketiga faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila rasulih Barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah, menuju Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya. Bagian yang keempat, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha dan barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia yang ia inginkan atau wanita yang ia ingin nikahi maka hijrahnya fa hijratuhu ila maha hajara maka hijrahnya atas apa yang dia tuju. Jadi empat bagian. Bagian pertama adalah penegasan dari Nabi bahwa setiap amalan itu bergantung dengan niat. Yang kedua, bahwa setiap orang mendapatkan atas apa yang ia niatkan. Yang ketiga dan keempat ini adalah sebagai contoh dari penerapan bagian pertama dan kedua. Nabi bilang, "Innamal a'malu binniyat." Setiap amalan itu bergantung dengan niatnya. Dan setiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Ini bagian pertama dan kedua. Nabi datangkan contoh. Kata Nabi Sallam, "Faman hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih." Barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Itu contoh yang mahmuda, yang terpuji. Nabi datangkan yang lawannya. "Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, fa hijratuhu aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Dan barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia yang ia tuju atau wanita yang ia ingin nikahi, maka hijrahnya atas apa yang ia tuju. Dan memang di dalam bahasa Arab, uh, di dalam uh, ilmu syar'i dikenal sebuah ungkapan bil misal yattajihul maqal. Dengan sebuah contoh, maka pembahasan itu akan semakin jelas. Maka Nabi datangkan contoh biar orang itu bisa memahami bagaimana maksud setiap amal itu bergantung dengan niatnya dan bagaimana maksud setiap orang mendapatkan apa yang ia ia niatkan. Maka Nabi datangkan poin-poin itu. Baik, kita akan bahas satu demi satu lafaz hadis tersebut. Nabi mengatakan sebagaimana perkataan penulis. Jadi penulis dalam kitab ini membahas satu demi satu lafaz hadis. Sebagaimana sudah dijelaskan bukan hilang. Kajian ini akan mengkaji secara rinci satu demi satu konteks yang tertera di dalam hadis. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innamal a'malu biniat. Sesungguhnya setiap amalan-amalan itu bergantung dengan niatnya. Nabi menggunakan lafaz innama. Qauluhu innama ada hasrin. Kata Syekh Syadhan, Abdullah, Perkataan Nabi innama ada tuh hasrin itu menunjukkan pembatasan. Yang punya kita dilihat di footnote-nya, di hadis bagian bawah itu. Ya. Jadi bagian atas itu hadis, yang bawah itu syarah dari penuh, penulis. Demikian membaca sebuah kitab. Siapa penulisnya? Syekh Sadhan Hafizahullah Ta'ala. Ya. Jadi itu bukan dari Nabi. Nabi sabdanya itu. Kemudian di bawah ini dijelaskan oleh mu'allif, oleh penulis kitab ini. Jadi Nabi menggunakan lafaz innama menunjukkan pembatasan bahwa memang amalan itu hanya bergantung dengan niatnya. Antum niatnya apa? Itu yang akan dapatkan. Faham maksudnya ini ya? Maka Nabi menggunakan lafaz innama. Ada kuhasri ini menunjukkan pembatasan bahwa yang berpengaruh pada sebuah amalan itu niat orang itu. Au fil laqad asalibul hasri wa min ashhariha innama atau di dalam istilah bahasa Arab wafil lughah atau dalam istilah bahasa disebut juga asalibun bil hasar dalam bahasa Arab disebut dengan ada tuh hasrin atau asalibun asalibun asalibul hasrin ungkapan yang menunjukkan pembatasan dan di antara ungkapan yang menunjukkan pembatasan di dalam bahasa Arab yang dikenal adalah lafaz in innama sebagaimana lafaz Nabi sallallahu innama bu'istu liutammima maka lima akhlaq Sesungguhnya aku itu diutus tidak lain dan tidak bukan tujuannya melainkan hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Cuma hadis ini dipakai oleh sebagian manusia yang tidak bisa berpikir dengan baik. Sehingga dia mengatakan yang penting berakhlak dengan manusia, berakhlak dengan orang lain, yang penting baik. Sampai anda dapat di Instagram, ya ada orang sholat pakai baju sinterklas. Lalu dia bilang bahwa Allah tidak lihat pakaian, Allah tidak lihat penampilan, Allah lihat hanya amalan. Tidak begitu memahami dalil. Tidak begitu. Allah lihat orang itu tergantung niatnya. Bukan begitu memahaminya. Ini orang ketika memahami sebuah dalil tidak dipahami dengan dalil dalilnya memahami. tidak. Gitu nah, jadi in nama ini menunjukkan pembatasan. Wa qawluhu dan sabda Nabi SAW Jadi faedah pertama Faedah pertama dari sini in nama menunjukkan pembatasan Yang punya kitab itu dinomori in nama ada pasal itu faedah nomor satu faedah yang kedua qauluhu innamal a'malu niyat faedah yang kedua sabda nabi bahwa sesungguhnya setiap amalan itu bergantung dengan niatnya apa faedah dari lafaz ini faedahnya adalah i'tibarun niyah fi jami'il a'mal bahwa semua amalan manusia itu akan dianggap akan dilihat berdasarkan niat jadi faedah pertama yaitu lafzu inama menunjukkan pembatasan. Faedah kedua bahwa setiap amalan manusia yang dilihat itu niat dari amalan itu. Niat dari amalan itu. Ada orang salat malam sebelas rakaat mengikuti sunnah, tapi niatnya bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Riya'an wa sum'atan, dia riya dan sum'ah. Ini dilihat oleh manusia, oh fulan, yusolli fulan salat. Ingin dengar, dia senang kalau fulan itu disebut-sebut namanya. Ya, eh, misal santri di sini dia sholat, terus temannya malam-malam kewisuran, pulang sholat. Besok subuh temannya ngomong, pulang tadi malam sholat. Dia senang disebut, ini sumah namanya. Atau dia tahu, ya, ada bunyi di kamar mandi. Agak menyaringkan sedikit sholat malam suaranya. Ini dia Allah dah lihat serta, serta saat antum itu sekalipun antum ditiba dengan sunnah yang dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, niat tapi tidak cukup niat mesti juga sesuai sunnah sunnah nanti kita jelaskan di akhir. Sebagaimana pelaku bid'ah mengatakan bahwa toh kami berkumpul di rumah orang yang meninggal ini niatnya baik kok. Kan ngedoain Ustaz. Ngibur orang yang meninggal ini keluarga dihibur. Niat kata dia. Oh tidak begitu. Niat baik iya. Tapi juga harus sesuai sunnah. Ya, dan ini banyak pula di masyarakat, nanti bisa cari contoh yang lain. Ya. Jadi faedah yang kedua bahwa semua amalan itu yang dilihat dari amalan itu adalah nih, niatnya. Yang ketiga, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna malikulli manawa. Setiap orang itu mendapatkan atas apa-apa yang ia ia niatkan. Setiap orang itu mendapatkan atas apa-apa yang ia niatkan. Nah, kata penulis, kesadahan fihi kamalu adlillahi ta'ala wa annahu yu'ti man yasha'u bi Di dalam lafaz bahwa setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan ini menunjukkan apa? Kamalu adlillah. Kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah adil dan ini kesempurnaan Allah. Kalau fulan ini niatnya saleh, Allah berikan pahala baginya. Kalau dia tidak soleh niatnya, dia ingin dunia yang ingin dapatkan. Allah kasih dunia yang mungkin. Ya. Nabi sebutkan contohnya ila dunia yusibuha. Ada orang yang dia bekerja itu berbuat untuk dunia. Dan di antara musibah terbesar hari ini adalah seseorang menggunakan amalan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai dunianya. Seseorang berbuat untuk akhirat, namun seseorang berbuat yang harusnya perbuatan itu diarahkan untuk akhirat, namun dia ingin capai dunianya. Fulan membangun masjid. Ini disebut sebagai orang yang dermawan. Ini urusan dunia. Ada orang sholat, ya, misalnya bujang-bujang belum nikah, gitu ya. Dulu anak nggak boleh ngomong ini, sekarang kan boleh. Ada orang tua, itu tahu dia punya anak gadis, ente bagus kan bacaan ente sholat, ente lama kan sujud ente, ente berharap setelah salat si bapak ini ngapain ente, ditanya sudah nikah belum, Allah kan kasih mungkin antum itu, dapat kan antum berbuat antum inginkan, tapi antum tidak dapat bagian sedikit pun dari pahala Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan. Nabi mengatakan, "Wa man kana hijratu ila dunya yusibuha aw imra'atun yaqwa hijratu ila ma ajra ilaihi." Orang yang hijrahnya karena dunia yang ingin ia tuju atau wanita yang ingin ia nikahi. Kenapa disebut wanita? Nanti akan Anda bahas. Nabi sebutkan dua contoh ini dan memang Allah akan berikan itu, tapi dia tidak dapat bagian sedikit pun dari akhirat. Dan Anda ingatkan terlebih antum di sini yang fokus dengan Al-Qur'anul Karim. Jangan Anda membaca Al-Quran, jangan Anda menguasai Al-Quran Al ingin disebut sebagai qari, ingin disebut sebagai ali, Tidak manfaat buat antum sama sekali. Sama sekali tidak ada manfaatnya, Pujian manusia itu dapat, kehormatan di tengah manusia dapat. Ya, jadi imam masjid, nah, tapi tidak ada pahalanya buat apa ya ikhwan? Tidak ada pahalanya sama sekali, tidak ada apa-apanya. Ya, maka Kamalu adlillah. Ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi sesuai dengan apa yang ia niatkan. Maka disebutkan oleh para ulama salam. rubba amalin sahirin yu'azimuhun niyah. Wa rubba amalin kabirin yusahiruhun niyah. Betapa banyak amalan yang kecil itu menjadi besar lantaran niatnya besar. Dan betapa banyak amalan yang besar menjadi kecil lantaran lantaran niatnya pula. Ada pula misalnya mungkin menyingkirkan paku di jalanan. Ya, dan Nabi sebutkan ini adnaha dalam syu'abul iman dalam cabang keimanan Nabi menyebutkan cabang keimanan yang paling rendah imamatul adza anit menyingkirkan gangguan dari jalanan. Antum lihat donatur datang ke Mahat, nasi pulus mau ya, amplop. Antum lihat nasi ke Mahat. Bangun tuh apa ini? Asrama. Ada orang teman antum nyikirin paku di jalanan. Jangan ini kan dia nyikirin paku di jalanan ini kuat. Boleh jadi niatnya lillah karena Allah Subhanahu wa taala kita tidak tahu. Tapi juga jangan antum seuzon dengan orang yang beramal dengan amalan besar. Ya, jangan seuzon dengan orang yang beramal dengan amalan besar. Allah memberikan karunia kepada siapa yang dia ya tambah. Maka menjaga niat ini penting bagi kita. Wa annahu yu'ti man Allah itu memberi kepada siapa yang ia kehendaki bifadlihi dengan karunia-Nya. Fulan Allah berikan ini, itu karunia Allah. Allah berkehendak kepadanya. Wa yu'adzibu man yasha bi adlihi dan Allah mengazab seseorang dengan keadilannya. Kalau Allah memberi karunia kepada seseorang, itu karena kehendak Allah. Kalau Allah menahan pemberian kepada seseorang, Allah hukum seseorang, itu karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala tidak ada dengan hamba-hambanya. Allah adil dengan hamba-hambanya. Ya. Makanya di antara pondasi kebahagiaan seorang manusia adalah beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala dan berusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yadhlimu rabbuna ahada. Dan Rabb kita itu tidak menzolimi satu orang pun. Tidak pernah Allah zalim dengan kita. Wabah yang sudah 10 bulan ini bukan sekali-kali bentuk kezaliman Allah kepada hamba-hambanya. Tapi bentuk keadilan Allah kepada kita. Wabah yang sudah 10 bulan yang kajian banyak stop di mana-mana. Itu bentuk keadilan Allah kepada kita, bukan kezaliman Allah kepada kita. yang pernah berpikir Allah zalim dengan hamba-hambanya. Lah justru kita yang banyak zalim dengan diri kita. Berapa banyak kita ditaksir ya, kurang dalam melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim. Taksir dalam menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala untuk ditauhidkan. Anda kasih contoh, di masa pandemi ini berapa banyak manusia yang cemas dengan rezekinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala selalu memberinya rezeki tanpa dia pinta bahkan sebelum masa pandemi ini. Allah oh, kasih. Apalagi kalau aku pinta sama Allah Subhanahu wa taala, Allah oh, kasih. Cuma memang manusia ini kadang dia merasa bahwa sesuatu yang diduganya baik, diduganya harus ada itu harus diberikan oleh Allah. Padahal Allah lebih tahu tentang dirinya yang layak buat dia Allah lebih mengerti. Nah, ini keadilan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Hal jazaul ihsan illa ihsan." Adakah balasan kebaikan selain kebaikan? Dan sesuai dengan kaidah yang masyhur, "Al jazaa'u min jinsil amal." Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Dan Allah juga berfirman, "In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum Falaha kata Allah. Allah berfirman, jika kamu berbuat baik, berarti kebaikan itu buat dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Ketaatan yang kita lakukan di muka bumi ini tidak pernah menambah kemuliaan kerajaan Allah sama sekali. Dan kemaksiatan yang kita lakukan di muka bumi ini tidak pernah mengurangi kemuliaan kerajaan Allah sama sekali. Allah tidak butuh dengan ketaatan yang kita lakukan dan kemaksiatan yang kita lakukan tidak pernah mengotori kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. In asantum asantum li anfusikum wa in asatum eh. kata Allah. Jadi ini ayat yang hendak kita letakkan di depan mata kita, di kening kita. Kalau Anda berbuat baik, kebaikan itu untuk Anda. Kalau Anda berbuat buruk, keburukan itu untuk untuk Anda. Jadi inilah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk ungkapan halus Sunnah Halus Sunnah punya ungkapan Jadi ya, kalau para ulama, kata para ulama halus Sunnah yu'tillahu man yasha'u bi fadlihi wa yu'aqibu wa yamna'u man yasha'u bi adlihi wa yadhlimu wa la yadhlimu rabbuka ahada Allah Subhanahu wa taala memberi kepada siapa yang Ia kehendaki dengan kehendaknya dan Allah menahan pemberian kepada siapa yang Ia kehendaki dengan keadilannya dan Rabb Anda tidak pernah menzalimi Anda. Ini ungkapan sunnah Yu'tillahu man yasha'u bi fadlihi wa yamna'u man yasha'u bi adlihi wala yadhlimu rabbuka ahada. Allah Subhanahu wa taala memberi karunianya kepada siapa yang Dia kehendaki dengan kehendaknya. Dan Allah Subhanahu wa taala menahan pemberiannya kepada siapa yang ia kepada siapa yang ia kehendaki dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala dan roh Anda tidak pernah menzalimi Anda. Ini banyak dimuat di dalam kitab-kitab para para ulama. Kemudian faedah yang keempat, Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan karena rasulnya, dia hijrah karena Allah, karena Rasulnya. Dia hijrah menuju Allah, menuju Rasulnya. Maka hijrahnya pun menuju Allah dan Rasulnya. Karena Allah dan Rasulnya. Maksudnya akan diganjar Gara-gara kekerasan yang dia lakukan. Di poin ini, di bagian ketiga dari hadis ini, Kata penulis hari ada dua faedah. Jadi faedah keempat itu bercabang jadi dua. Yang pertama, kalau bisa dicatat 4.a gitu ya. Fihi at-targhibu fil ikhlas. Di dalam poin ini, potongan ini terdapat dorongan untuk ikhlas dalam amalan. Nabi katakan, barang siapa dijalani karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang dia lakukan karena Allah dan Rasulnya. Dia akan dapatkan balasan dari Allah dan Rasulnya. Ya, ini dorongan untuk ikhlas agar seseorang tidak dijerat, agar seseorang tidak melakukan ketaatan, agar seseorang tidak meninggalkan maksiat kecuali karena Allah dan Rasulnya. Kita ini melakukan ketaatan bukan untuk disebut sebagai seorang yang muti, orang yang taat, oh bukan. Kita ingin meninggalkan maksiat bukan ingin disebut sebagai orang yang mampu melawan hawa nafsu, bukan. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang melihat perbuatan kita dari amal saleh dan perbuatan kita dari melawan dan syahwat. Cukup Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hal yang hendaknya dipikirkan secara simpel. Anda itu kalau berbuat karena manusia, manusia bisa berikan Anda apa jawabannya? Tidak ada bisa berikan. Kenapa mesti berbuat karena manusia? Anda berbuat karena manusia, manusia tidak bisa memberikan apa-apa kepada Anda. Anda meninggalkan sesuatu karena manusia, manusia pun tidak bisa memberikan apa-apa kepada Anda. Beda kalau Anda berbuat karena Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan apa yang Anda butuhkan. Apa yang Anda butuhkan. Dan ketika Anda meninggalkan sesuatu dari subuhan, dari syahwat, Allah pula yang akan memberikan ganti yang lebih baik. Nabi mengatakan, "Man taraka syai'an lillah, awadahu Allahu khairan minhu." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah pula yang akan menggantikan dengan yang lebih baik dari yang dia tinggalkan. Anda ketika beramal meninggalkan pekerjaan yang haram karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena agar tidak dibully di komunitas. Anda berada di komunitas, teman-teman yang hijrah misalnya. Lalu pekerjaan Anda haram. Anda tinggalkan kerjaan itu hanya karena ini tidak disebut sebagai orang yang tidak konsisten dalam hijrah. Hanya ingin disebut sebagai orang uh, hanya uh, agar tidak disebut sebagai orang yang pelin-pelan dalam beragama. Jangan. Jadikan itu lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak berkomentar dengan perubahan Anda, tidak ada urusan. Pujian manusia tidak meninggikan kita, celaan manusia tidak menjatuhkan kita kalau Allah telah memuliakan kita. Pegang baik-baik ini dalam hidup pujian manusia tidak pernah meninggikan kita sama sekali. Kalau ternyata di mata Allah pun tidak baik. Dan celaan manusia tidak pernah menjatuhkan Anda kalau Anda mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum kata Allah. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian itu yang paling bertakwa. Bukan aksaruhum malah bukan yang paling banyak hartanya. Bukan aksaruhum hibzan yang paling banyak hafalannya. Bukan aktaruhum kiraatan yang paling banyak bacaan kita bukan Allah tidak sebut itu at-taqwa atqakum ketahui yang paling bertakwa tapi itu takwa sering ana sebab gunakan dalam mukadimah khutbahana takwa adalah antamala bi taatillah ala nuri minallah sama Allah takwa itu anda melakukan ketaatan kepada Allah di atas cahaya Allah karena mengharap pahala Allah jadi anda beramal soleh itu di atas ilmu Terus kenapa anda beramal soleh atas ilmu ini? Karena mengharap pahala Allah. Tidak cukup beramal soleh. Wa anta truka maksiat Allah dan anda juga meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Ala nurin min Allah juga di atas cahaya Allah di atas ilmu. Kenapa anda tinggalkan maksiat? Karena anda takut dengan hukuman Allah Subhanahu Wa Taala. Pengertian ini juga sebagai bantahan kepada kelompok-kelompok tasawuf yang mengatakan bahwa tidak boleh seorang beramal mengharap surga karena itu tidak ikhlas kata mereka. Tidak sama sekali. Nabi yang mengatakan, "Wa idza sa'altumul jannata fas'alul firdausa fa innahu a'lal jannah wa awsatuha wa saqfuhal arshu Kata Nabi SAW "Kalau engkau minta surga," Nabi yang bilang, "maka mintalah surga Firdaus." Nabi yang suruh minta surga. Minta yang paling tinggi surga Firdaus. Jangan antum berdoa, "Ya Allah, berikan anak surga di MPR pun tidak apa-apa." Nah, ya, minta Firdaus minta surga Firdaus. Kenapa minta surga Firdaus? Allah wa ausatuha. Surga yang paling tinggi dan yang paling tengah dan atap surga Firdaus al-arsyu. Arsy Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang tasawuf mengatakan kalau Anda itu beramal, maka Anda tidak boleh mengharap surga. Ya beramal saja, ikhlaskan karena Allah. Ikhlas itu tidak mengabaikan harapan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja berharap surga kepada Allah Subhanahu wa taala para Pulau rasyidin, para sahabat berharap surga. Mereka contoh terbaik dari kita untuk beribadah. Lalu bagaimana Anda berharap Anda beramal tidak berharap surga? Mustahil. Dan ayat-ayat Quran datang dengan janji dan ancaman. Janji kebaikan untuk orang yang berlaku baik dan ancaman buat pelaku-pelaku kemaksiatan. Hadis-hadis tadi pun begitu. Isinya kalau tidak wa'dun, wa'id. Kalau tidak tarzibun, tahim. Ayat Allah itu dan hadis. Atau melihat ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah besar yang datang dalam sebuah amalan, kalau tidak dia sebagai motivasi untuk beramal, maka dia ancaman dari sebuah perbuatan. Nabi mengatakan, "Man tasabbaha biqaumin fa minhum." Ini ancaman dari Nabi sallallahu Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut, dari mereka. Ya, contohnya tahun baru misalnya, perayaan Natal, yang orang-orang hari ini sok toleransi, ada katakan. Ya, jangan ajarkan kaum muslimin toleransi, ada katakan. Islam lebih mengerti toleransi yang baik. Jelas lakum dinukum waliyadin. Pegang ayat ini cukup sudah. Tidak usah nyeleneh-nyeleneh. Tidak usah nyeleneh-nyeleneh. Ya. Antum bisa jadi nasionalis tanpa mesti merusak agama antum. Bagaimana nasionalis? Orang beragama biarkan di beragama, kita biar kita beragama beragama, berhubungan di masyarakat dengan baik. Jadilah anda pegawai yang bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadilah anda guru sesuai dengan aturan yang berlaku bergaul di masyarakat sebagaimana huruf yang berlaku itu baik selama tidak mencuri syariat cukup Ada kerja bakti di masyarakat ada turun gotong royong ada turun selesai tidak ada urusan dengan tasyafu menjurkai orang-orang kufar faham ini ya masalah toleransi ini suka kebelingan kalau akhir tahun banyak orang sakit kalau akhir tahun ini memang ya mereka itulah yang sebenarnya merusak tatanan beragama di negeri ini Anda katakan Baik. Nah, bodohnya itu kaum muslimin ada yang dukung. Ini kebodohan kita katakan, ini kejahilan. Dan tidaklah itu terjadi melainkan karena kejahilan. Kejahilan. Sebabnya cuma satu, al-jahlu fid kebodohan dalam agama. Kebodohan dalam agama yang lain. Coba dia pahami dengan benar hadis, syabbah tasyabbaha biqaumin fawwa minhum." Jelas. Lakum dinukum waliyadin. Firman Allah, "Lana a'maluna walakum a'malukum." Kullu ya'malu ala syakilatih kata Allah. Jelas ayatnya jelas. Setiap orang berbuat sesuai dengan perbuatannya. Bagi kalian amalan kalian, bagi kami amalan kami. Para ulama mentafsirkan lakum dinukum waliyadin maksudnya bagi kami tauhid kami dan bagi kalian kesyirikan kalian. Jelas. Lalu kok Anda mendatangkan tafsir sebuah ayat dengan akal Anda? Siapa Anda dibanding Mujahid? Siapa Anda dibanding Tabrani? Siapa Anda dibanding Abdullah bin Abbas? Mufassir sahabat, ulama tafsir di kalangan sahabat. Siapa antum? Tidak punya akal orang-orang seperti ini, gak sehat akalnya katakan. Ya. Nah, kalau kita ngomong begini dia marah. Jadi dia boleh bebas ngomong dengan alasan demokrasi, kita tak boleh bebas ngomong. Ini rusaknya demokrasi juga, Anda bilang. Ya, tapi isbiru, Anda bilang, bersabar. Ya, antum yang akan memperbaiki negara ini ke depan, insya Allah. Dengan tauhid, Anda katakan. Bukan dengan parlemen. Bukan dengan foto-foto antum yang nempel di pohon. Sedut WC foto antum. Apa ini? La ya ikhwan. Tinggalkan siasa itu, tinggalkan politik. Minas siasati al antar ku siasa kata Albani. Di antara bentuk politik hari ini meninggalkan politik. Itu bentuk politik kaum muslimin. Politik kaum muslimin artinya? Siasat, trik, Siasa. Gitu loh. Itu aslinya. Memang politik dalam Islam ada atau tidak? Ada. Syekhul Islam dia punya kitabnya kok Asiasa Syariah. Tapi politik itu akan tegak kalau tauhid tegak dulu. Kalau niatnya benar dulu, tanyakan mereka dulu di parlemen, apakah niatnya lillah atau tidak itu? Tidak, niatnya di kursi, untuk sebuah kursi jabatan. Lil fulus, untuk fulus. Lil mansibah, untuk kedudukan. Baru jabat, udah mikir bagaimana lima tahun ke depan, baru juga duduk. Sudah mikir bagaimana mempertahankan, bukan mikir kerja. Dan itu ma'ruf di tengah-tengah kita semua, semua tahu. Ya, ini ada peringatan para tulab, para santri, para jiwa jangan demen berita politik. Doyan amat dengar berita politik. Jadi komentator. Enggak usah. Antum tuh gak kelihatan hebat di mata Allah dengan komentar sana sini. Gak kelihatan hebat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gak penting. Antum akan kelihatan hebat, antum akan kelihatan bertawar si Allah kalau antum amalkan agama ini sebagaimana Allah dan Rasulnya inginkan. Baik, yang kedua, jadi kemana-mana panjang tak selesai kitabnya anna man arada ikhlas bi sidqin u'ina alaih. Nah, ini yang kedua ini. Poin dari empat itu yang cabangnya itu. Faedahnya adalah barang siapa yang ikhlas dan jujur dalam niatnya u'ina alaih, maka ia akan ditolong dan diberi petunjuk oleh Allah. Ini pondasi dalam hidup. Barang siapa yang ikhlas dan jujur dalam niatnya, ini ikhlas, jujur dalam niatnya, maka ia akan diberi petunjuk oleh Allah. Anda yang menghafalkan Quran di sini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jujur, niat Anda ingin memahami agama Allah dan mengajarkan kepada manusia. Cukup itu. Jangan niat umum oh, jadi imam, gajinya sekian jadi imam. Ya akhir dunia akan ikut antum kalau antum cari akhirat. Enggak usah dicari, dunia akan ikut antum kalau antum cari akhirat. Tapi kalau antum cari dunia, dunia boleh jadi antum dapatkan, tapi akhirat pasti pergi dari antum. Ingat, lihat dalam kisah yang ditulis ayat Qayyim dan kita ada jawab seorang laki-laki yang menggadaikan agamanya karena seorang wanita, wanita. Kisah yang masyur Seorang muazzin. Ketika dia azan, dia dilihat seorang wanita di rumah, cantik jelita. Selesai azan dia turun, dia sampai dengan wanita itu. Kata wanita itu apa yang kau inginkan? Aku ingin menikah dengan dirimu. Kata wanita itu aku Nasrani. Terus apa yang harus aku lakukan? Kata laki-laki itu. Ah, kata Nasr. Ah, kata laki-laki itu. Ah, kata Nasr. Apakah aku perlu masuk Nasrani? Kata wanita silakan kalau kau mau masuk masuk Nasrani. Selesai masuk Nasrani, ada satu kejadian dia perbaiki atap, tergelincir. Wanita tak didapatkan, agama tergadengan. Apa yang untuk cari dari dunia ini ya Tuhan? Tidak ada pujian, tidak ada satu hadis pun yang memuji dunia ini dan tidak ada satu ayat pun dalam kitabullah yang memuji dunia ini. Semuanya isi celaan tentang dunia. Dan aku tahu hadis Rasulullah, sallallahu kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirun sabil jadilah anda di dunia ini sebagai orang yang asing atau seperti seorang musa musafir. Orang asing itu di sebuah tempat betah atau tidak ya? Tidak betah, dia ingin kembali ke tempat aslinya. Antum musafir ada tujuan atau tidak? Ada, kampung akhirat. Ngapain? Tapi jangan bunuh diri ya. Bukan berarti demikian maksudnya. Kalau kita terasi musafir atau naik lantai atas, bunuh diri, tak jadi bangun Pak Ahmad. Baik. Anda lanjutkan. Jadi uina alai orang yang ikhlas itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sesuatu ketaatan atau melakukan namun merasa terasa berat buat antum buat anak juga buat kita semua maka yang mesti dicek pertama kali adalah niat ikhlas atau tidak ikhlas atau tidak ada orang misalnya jam 9 dia setel jam bengkel dia mau bangun malam Ana sih nggak mau sih bilang ana sholat tahajud. Cuma ana ingin update status jam setengah tiga malam. Statusnya bukan tentang sholat tahajud yang lain gitu. Yang penting mungkin ada nanti ada satu dua lah Kalau gitu. ini fulan masya Allah setengah tiga malam dibangun. Allah tahu nih anda. Allah tahu. Ya. Nah, datang ke kajian niatnya hanya ingin sekedar ya disebut sebagai seorang salafi. Hanya ingin disebut sebagai salafi. Tidak manfaat ya antum datang ke kajian dapat ilmu niatnya untuk diamal diamalkan itu untuk diamalkan dan saya sering sampaikan ya, di murid-murid anda limahan antum masuk kelas niatnya karena Allah Subhanahu wa taala bukan karena titik-titik yang absen ini dianggap hadir tidak penting buat apa datang ke kelas hanya ingin anak datang ke kelas biar nggak dihukum biar kehadiran full biar nggak kena marah orang tua ya sih Jadikan niat antum datang ke sebuah majelis ilmu lillah untuk diamalkan. Ilmu itu untuk diamalkan, bukan sekedar untuk dikumpulkan, bukan untuk sekedar di-share-share. Dan ini yang sampaikan kepada antum yang sering meng-share ilmu. Ini nasihat kepada anda pribadi kepada antum sekalian mungkin share ilmu bagus, sangat baik, lanjutkan itu anda katakan. Jadi itu di antara amalan yang akan terus mengalir kepada antum kalau antum sudah wafat ada orang yang baca kemudian dapat petunjuk dengan wasilah ini. Tapi jadikan tujuan terbesar amal. Jangan sibuk pulang kajian, catat status, update status, share. Wah, nggak ada yang share selain Ana ini. Cuman Ana yang share ini. Lalu banyak yang lain, jempol. Banyak yang berbagi, ya froh. Senang, ya itu semua. Tapi di orang pertama yang melanggar itu. Dia share hadis tentangnya suruh ikhlas. Dia share, dia yang tidak ikhlas meng itu. Dan syaitan pandai, katakan. Karena sering sampaikan, Nabi bilang, syaitan itu orang makhluk yang paling berpengalaman. Dari dulu sampai terakhir syaitan ini kerja yang menggoda manusia dan menggelincirkan manusia. Lakuhuyannahum ajma'in kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perkataan iblis itu di surat Al-Baqarah. Akan aku sesatkan mereka seluruhnya. Dan dia pakai taukid. Lakuhuyannahum ajma'in. Benar-benar akan aku sesatkan mereka seluruhnya dari syaitan. Semuanya pada hulunya sampai terakhir. Kalau kita enggak, bapak antum pegawai atau tukang bakso, anak antum mungkin guru ngaji. Enggak sama kerjaannya, beda pengalamannya. Setan sama semua dia tugasnya. Begitulah dia. Dan kita ini jangan mengkambing setankan. mencetak hitamkan, saudara. Ini kelam ini setan ini yang punya kerjaan Ya akhi, memang tugasnya begitu. Atau mau apa? atau mau salahkan setan gimana ceritanya? Kita ini Inna Innafsa itu bisu. Jiwa manusia ini kadang mengajak kepada keburukan. Antum yang ciptakan peluang itu kadang. Sama setan gitu lah dia. Ya. Nah, kata Ustaz Ali Ahmad, kalau setan itu bisa ngomong sama antum, debat tadi dia sama antum. Dan memang nafsu bersin wama, tahu lah wama, suka mencela dirinya. Habis berbuat maksiat, kenapa anak ini begini? Setan ini. Dia, dia begitu, dia celah. Padahal dia tidak layak mencela kecuali dirinya sendiri dia celah dan syaitan bisa masuk dari semua pintu. Dan ada disebutkan dalam sebuah hadis bahwa syaitan itu putus asa dengan bangsa Arab dari ibadahnya, tapi mereka masuk dari tahrish bainahum. Mana tahrish? Hatinya itu dibuat kacau antar manusia. Fulan alusunah alusunah alusunah, sholat dempet, sholat dempet, serap sapnya rapat. Ya. Tapi nggak apa, ada persisnya di antara dua, syaitan bisa itu. Pulang sholat, pulang sholat. Tapi punya hutang. Habis salam, yang ini Allahumma antas salam, ini Allahumma lantas jalan. Ya akhi, syaitan, tahrish. Yang lagi hutang boleh suuzon Yang ini sudah suuzon dulu. Jangan-jangan habis salam lagi jalan. Sudah. Syaitan, tahrish. Lihat pulang, bangun asrama, mahat yang lain hasad. Tidak boleh, ikhwan lihat Ustaz Fulan banyak jemaahnya Ustaz ini mulai dengki Ustaz lihat muridnya lebih pintar dibanding dirinya kajian muridnya lebih banyak dibanding dirinya mulai murid-muridnya ayat-ayat dibuka dulu syaitan masuk dari jalur itu anda katakan enggak ada jalur akidah enggak kadang-kadang kadang kita di manhat Ustaz akidah Ustaz tapi riba dah putus seusah dengan manusia dah putus makanya kata rasulullah asumtu najat diam itu salah selama Tapi pada tempatnya. Kalau mesti ngomong, ngomong. Ya. Nah. Oke, pada lanjutkan poin ini, kita azan lanjut lagi Pak ya. Boleh Pak? Boleh ya gitu ya. Satu dikit lagi nih. Azan, lanjut lagi, baru nanti itu langsung komat. Bisa Pak? Boleh gitu ya, tulapnya? Nah, anak kajian tidak bisa sebentar. Ya. Kalau di masjid ya mesti mesti kita gitu. kalau mesti orang nggak mau ikut daripada bubar kajiannya situ kan itu ya, sami nawa atokna sudah nah, kalau sini kan bisa nego-nego ya. udah makan dah oh sudah apa lagi sudah makan nggak usah sudah kalau sudah makan aman pokoknya kalau kajian anak makan dulu ya nah jangan sampai anak lapar gara-gara kajian ustadz no gara-gara anak Gara-gara antum tidak makan. Oh, gara-gara anak. Tidak tahu antum lapar. Tidak ada urusan. Sama anak. Kalau ada kegiatan yang lain boleh izin tidak masalah. Memang kan maghrib sampai isya. Cuma kadang ada ziyad ada tambahan. Karena kalau putus nggak enak, hadisnya putus nyambung minggu depan. Iya kalau kita sehat, kalau kita nggak tahu cuaca, nggak tahu apa, biar satu-satu putus di situ. Faedah yang kelima. Sabda Nabi SAW, "Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha." Dikit lagi tuh. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ia ingin dapatkan atau wanita yang ia ingin nikahi, maka hijrahnya atas apa yang ia inginkan. Apa faedah dari poin kelima ini? Lawan dari yang poin keempat tadi. Kalau yang poin keempat itu dorongan untuk ikhlas. Kalau ini at-tarhibu peringatan dari bahaya ria. Dia hijrah karena dunia. Dunia itu banyak ikhwan, jabatan, pujian, kedudukan, ya. Ingin diangkat jadi RT, cuma nggak ada yang mau jadi RT biasanya. Nah. Pergi haji, biar pulang nanti muncul HVT gitu ya. Ya, akhi, tidak penting. Ya. Nah, ya gimana kita yang sudah sholat, puasa, zakat, haji? Ya, di mana? Apa dia? Ya kan? Masa SPZH nggak mungkin. Ya. Tapi apakah panggilan haji itu salah? Saya bilang, Bang Haji, Bang Haji, Pak Haji. Kalau itu menjadi urap kebiasaan di masyarakat tidak ada masalah, sekedar urap gitu. Tapi jangan orang berharap dengan panggilan itu. Jangan harap dengan panggilan itu. Dan hendaknya kita kalau ada orang pulang haji, panggil saja namanya. Misal namanya Pak Ahmad, panggil Pak Ahmad, Pak Anto, panggil Pak Anto, jangan bilang Pak Haji, Pak Haji. Berubah, kita nggak tahu kita tolong saudara itu ikhlas. Jangan jadikan dia berpaling niatnya gara-gara panggilan yang kita lakukan. Ya, sudah biarin. Ya. Yang parah kalau dia minta, ah tidak dengar anak dia Sudah haji anak. Ya, itu tidak benar. Ente dapat undangan, nama ente muklis. Namanya muklis, orang yang ikhlas. Pulang haji, ada undangan walima, tidak ada hal muklis. Ketemu di masjid sama yang walima itu, Pak kok tidak datang walima anak? Ente salah kasih undangan. Tak ada, hati tidak mukhlis. Oh iya Pak, besok tak kasih. Hati tidak iya <laughs> ah. Di antara penjelasan para ulama, apa beda? Ada orang, ada orang namanya Karim, Abdul Karim atau Karim misalnya kasih nama. Ya, setidaknya dia nggak usah kasih namanya, kasih nama Abdul Karim. Atau orang punya nama Muhammad, gitu ya? Punya nama Muhammad dengan Muhammad yang sejati, Muhammad SAW, apa bedanya? Kalau Nabi Muhammad SAW dikasih nama memang terpuji. Orang itu dikasih nama Muhammad, belum tentu Muhammad. Ada orang namanya Abdurrahman Siddiq, hamba Allah yang terpuji. Tukang kibul tadi. Beda sama Allah. Allah punya Ar-Rahman, Allah punya Ar-Rahim, Allah punya Al-Malik, Allah punya Al-Quddus, Allah bisa. Nama Allah Subhanahu wa taala begitulah sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka nama Allah di antara kaidah semua sifat nama Allah mencerminkan sih sifat Allah, tapi tidak dengan nama manu, manusia. Kadang namanya begitu, sifatnya namanya Jamil, nah, tapi orangnya nah gitulah, tidak Jamil gitu ya. Nama doang. Ya. Baik. Nah, ini at-tarhibu minar ancaman dari peringatan dari bahaya ria. Jadi dijauhi ria ini. Ya. Termasuk juga sum sum'ah, ingin disebut-sebut, ya oh fulan nyumbang, fulan nyumbang. Ya. Apalagi ingin disebut dalam perkara-perkara amalia-amalia tidak sun sunnah. Ada beberapa masjid yang begitu ya. Ada beberapa masjid ini di daerah kita ini, kalau dia sholat maghrib hari Kamis, malam ini yang sudah ikut sumbang untuk kegiatan baca bla bla bla, bapak fulan, bapak fulan, bapak fulan, ada nggak itu? Ada, ada. Dekat-dekat sini nih maksudnya. Biasa anak sholat di sana kau usah sebut jalan tanya ini eh, tidak ada boleh kayak gitu sudahlah sudah tak saya sunnah ria pula hal yang didapatkan tak saya sunnah ria fulan nyumbang ngajain majelis-majelis yang penuh kebidahan disebut nama ini yang memperakarsai kegiatan ini ini ini ya akhirnya dia nggak dapat kebaikan dia dapat do dosa dan dosanya besar membantu peringatan peringatan yang berbau kebidahan tidak boleh sama sekali tidak ada kebaikan di dalamnya itu manusia namanya tidak takwa. Maka tidak ada katakan takwa itu didasar dengan ilmu. Ente lakukan ketaatan dengan ilmu, ente tinggalkan maksiat dengan ilmu. Ilmu. Jangan sampai antum tinggalkan sebuah amalan yang itu ketaatan antum anggap maksiat. Maksiat. Antum tinggalkan amalan yang sebenarnya itu ketaatan lalu antum anggap itu maksiat. Maksiat atau tidak ada ini dianggap masa begini. Kalau itu sunnahnya. Ya. Atau antum lakukan sebuah amalan yang antum anggap itu sunnah, padahal itu sebuah penyelesaian di atas sunnah. Karena tidak punya ilmu. Ya. Baik. Faedah yang kedua dari poin kelima ini, anna man arada bi amali ghairi wajhillah ta'ala ukila ila nafsi. Barang siapa yang menginginkan selain Allah, barang siapa yang menginginkan selain Allah dengan amalannya, maka ia akan dibebani dengan dirinya sendiri, tidak akan ditolong oleh Allah. Tidak akan Allah tolong. Barang siapa yang beramal bukan karena Allah, tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ditolong. Maka jadilah seseorang yang beramal karena Allah. Baik. Kemudian Oh afwan, tadi anda salah. Poin kelima, oh saya, nak poin ke, poin keempat dan kelima betul. Poin keempat itu kan faman kana hijratu ila Allah wa rasul wa rasul ya, kitab ya. Poin kelima nanti kana hijratu ila dunia buat. Poin yang keenam ini gabungan dua poin itu. Apa faedah dari gabungan dua poin itu? Faedahnya adalah muwafaqatus sunnah dan Quran wa ta'kidu ma ja'a fil Qur'an. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bersesuaiannya sunnah dengan Al-Qur'an. Al Jadi kan Nabi bilang barang siapa yang beramal, barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrah karena dunia yang ia ingin capai dan wanita yang ia ingin nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang ia tuju. Kan begitu? Nah, hadis ini sesuai dengan ayat Allah, sesuai dengan Al-Qur'an Al-Quran. Fahidullah. Maka di antara fungsi sunnah itu adalah menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Atau memberikan penguatan atas apa yang ada di Al-Quranul Karim. Ya, di antara fungsi sunnah adalah menjadi muakidah penguat apa yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Apa? Dalilnya ayat yang kita bacakan tadi. Kemudian yang di kitab ini, in ahsantum ahsantum li ambusikum wa in asatum falah. Kalau kalian berbuat baik maka kebaikan itu kalian, kalau kalian berbuat buruk maka keburukan itu untuk untuk kalian. Hadisnya ini. Faham maksud anak ya? Jadi kalau antum dia dalam pendahuluan itu ada ayat Al-Qur'an, kemudian ada hadis. Hadis ini menguatkan apa yang didatang apa yang datang dalam Al-Qur'anul Karim. Faham maksud anak? Terkadang fungsi sunnah itu merinci apa yang ada dalam Al-Qur'an. Contoh Allah mengatakan, "Wa aqimus salawatu zakah." dirikan sholat dan tunaikan zakat. Bagaimana tata cara sholat? Ada di mana? Di hadis, di sunnah. Paham maksudnya Itu perinciannya dia sunnah. Nah, baik. Demikian pula firman Allah, "Man kana yuridu harsal akhirah, nazid lahu fi harzihi, wa man kana yurid harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Barang siapa yang menginginkan, maka kana yuridu harsal akhirah, barang siapa yang menginginkan perbendaharaan akhirat, nazid lahu maka kami akan berikan kepadanya maka kami akan tambah kepadanya fi harsihi dalam ladangnya di akhirat wa man kana yuridu harsat dunya nu'tihi kata Allah barang siapa yang menginginkan bagian dari dunia akan diberikan kata Allah ya minha dari dunianya wa ma lahu fil akhirati min nasib dan di akhirat dia tidak memiliki bagian sama sekali sesuai dengan hadis ini jadi hadis ini mendukung ayat dalam Al-Qur'an ya nah wa fihi disebutkan juga anna al a'mal la budda min salah bin al ikhlas fil batin wal ittiba' fil zahir. Ini poin gabungan dari poin ke-6 itu bahwasanya diterimanya sebuah amalan itu harus dengan dua hal yaitu al-ikhlas fil batin, keikhlasan di dalam ba batin, maksudnya dalam hati. Wal ittiba' fi zahir dan ittiba. Apa ittiba yang maksud ini? Mengikuti sunnah, mutaba'ah dalam keadaan zahir Zahir, yang terlihat. Orang itu mengikuti sunnah kan kelihatan dari zahir. Zahirnya, orang sholat, dia lima rakaat zuhur. Menyelisih sunnah. Ya. Dia sholat tidak mulai dari takbiratul ihram misalnya, dimulai dari ruku dulu. Menyelisih sunnah. Nabi mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Nabi suruh ikut dia sholat. Ikut Nabi SAW, sholat. Nah, itu itibah dalam zohir ada pun keikhlasan ini urusan seorang hamba dengan Allah, bukan urusan kita menjudge manusia, tetapi memang, tetapi memang, Anda katakan ya, tetapi memang kadar keikhlasan itu tampak dari ciri-ciri seseorang itu. Paham maksud ya? Ada orang berada di sebuah lembaga, di sebuah dak, yayasan dakwah atau lajnah dakwah. Dia bilang anak ikhlas ini beramal, kata dia. Tapi tidak pernah mau jadi anggota, maunya mesti ketua. Pokoknya anak ketua, anak nggak mau jadi anggota mesti ketua. Kalau sudah ketua, semua aset atas nama dia. Dan mesti disebutkan, dicantumkan di plan misalnya. Kita memang tidak bisa menjudge secara pasti. Tapi ada alamat, ada tanda. Kita itu dengan manusia husnuzon, tapi tidak lugu, anda katakan. Fauzan ya? Jangan antum ada orang nggak kenal sama antum tiba-tiba deket sama antum. Husnuzon antum enggak. Betul lah husnuzonnya cuma jangan lugu terlalu lugu. Hatta sudah ngaji, banyak juga kadang ngaji ini nipu juga. Ya, jenggot tapi hutangnya banyak keliling pinggang. Ditanya afwan. Disuruh bayar. Atau suka nipu, ngomong sana, ngomong sini. Iya, akhi. Ya, ini tidak benar, Anda katakan. Tetapi tugas kita khusnuzon secara asal khusnuzon. Tapi ketika muncul korina-korina, indikasi-indikasi yang tidak benar, kita mesti waspada. Waspada. Nah, itu begitu dakwah itu. Jangan lugu jadi manusia, tapi jangan terlalu So, Susah no. Aku malah kadang kata tak kenal sepenuh. Antum mau maunya mana? Ya tidak juga gitu ya ikhwan. Ya muamalah itu ya, ya. Baik. Itu dulu kita azan, nanti kalau ada pertanyaan ada jawab, kalau tidak kita uh, komen nanti. Tepat azan dulu. amal itu ada dua, ya. Yang pertama apa? Ikhlas fil batin, ikhlasan dalam hati wal ittiba bil zahir dan ittiba secara zahir. Ya ittiba itu yang tanpa kan. Baik, maka kalau salah satu dari syarat ini hilang, maka rusak amalannya. Kalau satu hilang, maka amalannya rusak. Hilang ikhlasnya, rusak amalannya. Ikhlas kata dia, tapi tidak sesuai dengan sunnah maka rusak. Sebagaimana disebutkan Berapa banyak orang yang beramal dengan benar, benar amalannya tapi tidak ikhlas. Dan betapa banyak orang yang ikhlas dalam amalannya, namun ikhlas dalam amalannya namun tidak benar amalnya. Ikhlas dalam beramal tapi salah. Salah. Paham soalnya ya? Nah, berapa banyak orang yang dia itu beramal ikhlas tapi salah amalannya. Karena tidak punya ilmu tentang amal itu sendiri bagaimana tata caranya. Ada orang yang beramal benar namun niatnya rum, rusak. Dan biasanya masalah niat ini yang paling banyak. Masalah niat ini yang paling yang paling banyak. Maka dua-duanya harus terkumpul. E, baik. Sekarang ini jelaskan sedikit dua poin tambahan tidak ada di kita. Kita sudah selesai ya, Ikhwan ya. Anak sarankan yang belum punya kitabnya, miliki kitabnya. Kalau e, nggak e, bisa bahasa Arab, anak nggak tahu sudah ada terjemahannya atau belum, anak tidak tahu. Kalaupun tidak, maka insya Allah masih bisa dipahami masih bisa dipahami yang belum bisa bahasa Arab insya Allah kita masih bisa dari pahami Anda baca apa itu lihat dalam untuk catat saja sih nah, itu bisa belajar bahasa Arab juga Baik. ada dua masalah tambahan yang kita tambahkan bahwa niat itu menurut para fuqaha para ulama itu ada dua itibar jadi niat itu ada dua pembagian niat itu ada dua pembagian nanti pembagian ini bercabang lagi Pertama, niat yang disebut dengan ibarul maksud. Niat dilihat dari mana? Maksud. Ada dua tinjauan niat, nah gini bahasanya. Ada dua tinjauan niat. Pertama, tinjauan niat dari segi maksud. Apa tinjauannya dari segi maksud? Tinjauannya dari segi maksud itu maksudnya apakah dia beramal karena Allah atau karena selain Allah. Paham maksudnya? Jadi niat, kalau antum gambarkan ini niat, ada dua cabangnya. Tinjauan pertama, tinjauan maksud. Maksudnya itu sendiri. Maksudnya itu, ibarat maksudnya maksudnya pertama bisa dia karena Allah, bisa karena selain Allah. Ya karena dunia yang diinginkan atau apapun itu. Yang kedua, niat dilihat dari perbedaan amalan. Niat dari perbedaan amalan. Apa maksudnya? Disebutkan itibaru tamyizil amal. Niat yang tujuan untuk membedakan amal. Kadang niat itu adalah untuk amal yang wajib, kadang amalan yang sun, sunnah. Paham maksud anak ya? Nah, anak tanya, antum sholat itu berniat apa tidak? Eh, sepakat dulu, berniat atau tidak? Berniat, dilafatkan atau tidak? Ah, tidak gitu maksudnya ya. Nah, antum ini nanti kita sholat isya, ini niatnya fardu atau nafilah? Wajib atau sunnah? Wajib. Selesai antum zikir, pada sholat, lalu antum sholat dua rakaat berdiri. Ini niatnya apa ini? Sunnah. Sunnah ini mana kita lihat sunnahnya apa? Tahatul masjid kah? Mutlak, witir, qiyamul lail, ba'da isya, ba'da isya. Paham ya? Itu tamizul amal, untuk membedakan amal amalan. Paham ini ya? Ini niat. Tinjauan niat itu ada dua. Dilihat dari maksud terbagi dua. Karena Allah bukan karena Allah. Yang selanjutnya adalah niat untuk tamizil amal. Tamizil amal macam-macam. Untuk membedakan wajib dan sunnah, kadang ada amalan yang bentuknya harta, kadang ada bentuknya perkataan. Contoh amalan harta apa misalnya? Infak, sedekah, zakat. Jadi kan amalannya ada, ada bentuk perkataan. Nasihat, zikir dengan lisan, ada bentuk perbuatan. Apa contohnya? Jihad, ya, talabul ilm. Nah, ini perbuatan. Jadi itu tamizul amal. Poin terakhir yang saya sampaikan adalah bagaimana kalau amalan itu tercampur ria? Kondisinya gimana? Nah ini antum mesti pahami. Jika amalan bercampur dengan sesuatu yang mengotorinya, ada berapa keadaannya? Ada tiga. Saya Utsaimin menyebutkan amalan itu jika tercampur dengan kotoran, kotoran apa maksud? Kotoran ri, ria. Ini ada tiga kondisinya. Yang pertama, Nah, dengarkan dulu penjelasannya, nanti baru antum pahami. Nanti antum catat dengan bahasa antum. Anda bacakan ya. Menempelnya ria, kata selalu Utsaimin, itu pada ibadah ada tiga macam. Yang pertama, asal tujuan dalam ibadahnya agar dilihat orang. jadi dari asal. Entahlah, dari awal dari titik start untuk manusia agar dia agar dia penuh manusia ria dari awal seperti orang yang sholat agar dilihat orang lain, lalu orang itu memuji sholatnya. langsung ada ya? Maka ibadahnya batal. Ibadahnya bah, batal. Orang seperti ini harus ulangi sholatnya. Apa contoh yang pertama? Dari awal sudah ria. Dari kita start ini dari ujung pesteria ria. Maka kalau ini kondisinya ibadahnya bah, batal. Kondisi yang kedua Bersamaan dalam ibadah di sela-selanya Maksudnya apa? Ketika dia ibadah Awalnya itu ikhlas karena Allah Paham? Di tengah-tengah Di sela-sela ibadahnya masuk Ria, antum sholat lillah. Eh, calon mertua datang. Oh, lain sudah lihat deh. Lama-lama kan ini ada ada gitu-gitunya. Nah, ini masuk ria di sini, maka kondisinya diperinci. Cabang dua ini. Di almarhumnya ada papan tulis tak? Oh ya, ini ya, Nanti kalau itu pakai papan tulis Terima kasih biar gampang tuh memahami gitu ya kalau meninggal catat kan bisa dipoto gitu ya sekarang ini kalau dulu udah enak pakai foto anda nggak bisa bayangkan zaman Imam Muslim ada rekaman ini gimana ceritanya kalau zaman dulu ada rekaman ini para imam dulu dengan guru kita rekam suara gitu terus tinggal foto-foto baca aja kita kita hari kita baca ya oke Rincian pertama tidak terikat antara yang pertama dengan yang terakhir. Jadi gini, dia ibadah awalnya ikhlas, di tengah-tengah masuk ria. Rincian yang pertama, ibadah tersebut itu tidak terikat antara yang pertama dan yang terakhir. Gak ada sangkut pautnya. Maka yang pertama sah dalam kondisi apa saja, sementara yang terakhir batal. Yang pertama sah karena ria, yang kedua yang bercampur ria itu yang batal. Contoh, ada seseorang memiliki 100 real. Dia sebutkan di sini. Dia punya uang berapa? 100 real. Bersedekah dengan itu. Yang pertama dia sedekah 50 real. Karena Allah. Paham ini ya? Kan putus sedekah yang selesai kan? Gak gak ada sangkut paut sedekah pertama dan sedekah yang selanjutnya gak ada. Kemudian Ria datang pada 50 real sisanya. Ngerti maksudnya ini? Paham gak ini? Dia bersedekah, dia punya fulus 100 real. Sedekah pertama 50 real ikhlas karena Allah. Paham? Putus sudah ini? Selesai ibadahnya selesai atau belum ini? Selesai. Sama jenis ibadahnya sedekah sama dengan yang kedua nanti. Ada kaitan yang pertama dan kedua? Sudah tidak ada. Besok sedekah. Nah yang di kedua ini dia ri, ria. Kata saya Salih Utsaimin maka yang pertama sah dan diterima sementara 50 riyal sisanya batal karena bercampur antara riya dan ikhlas, bercampur riya dan ikhlas itu. Nah, kondisi kedua ada keterkaitan antara awal ibadah dengan akhirnya. Ini bercabang lagi. Jadi kondisi kedua ini ada kaitan antara ibadah awal dan akhir. Sampai tuntas ada kaitan. Ini cabang dua Perhatikan ya. Jika ibadah tercampur ria, maka cabang pertama tadi, kalau ria dari awal maka batal. Paham? Kedua, jika ria berada di sela-sela ibadah, maka dirinci menjadi dua. Rincian pertama, kalau ibadah itu tidak terikat dengan pertama dan yang terakhirnya, paham? Cabang kedua, kalau ibadah itu teri terikat, ngerti? Cabang lagi ini, ngerti lagi ya? Jadi hmm. kalau ini poin 2, dia 2A A titik 1, A titik 1 dalam kurung A kecil. Ini enak yang tulis kali ini ya. Nah, maka hal pertama kondisinya itu ketika kan tercampur di riaknya di mana yang berkaitan. Maka orang ini, orang ini dia melawan riaknya agar tidak tetap dalam dirinya. Dia lawan dia ini agar tidak terus berada dalam dirinya. Bahkan dia berpaling enggak dan tidak menyukainya. Datang calon mertuanya, padahal belum tentu nikah, nggak tahu aja, ya. Tidak tahu. Ya, soli lama, sholatnya sujud lama-lama, datang mertuanya sudah bangun katanya. Belum bangun dia, dilama-lamakan sholatnya. Sehingga nanti calon mertua bilang cerita di rumah, calon menantu kita itu bu, aku datang sholat dia masih sholat, aku selesai, belum lagi dia selesai. Istri yang diinginkan itu. Nanti berharap setelah nikah, istrinya ngomong, bapak dulu tuh bapak bilang bapak Apa pernah sholat itu pas bapak ke sana. Apa kan pikirin, seneng bunda. Kondisi ini dia lawan, dia tidak senang, tidak senang jadi riak, terus dilawan. Maka hal itu tidak berdampak dengan ibadahnya apa-apa sedikit pun. Maksudnya ibadahnya insya Allah diterima. Selama dia berusaha lah, lawan terus dilawan sampai akhir ibadahnya dia tidak pernah ridho dengan perasaan kerjaannya itu dia terus lawan Dalilnya ada satu Rasulullah, "Inna Allah tajawaza ala ummati ma dasar bi anfusuha ma lam ta'mal aw tatakallam." Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah memaafkan umatku apa yang ada di dalam dirinya selagi selama dia belum beramal dan berkata. Fahim tuh? Dia lawan. Tapi ingat, ini jangan jadi dalil bermudah mudah dalam maksiat. Ingat, hadis malam adu binyak itu ada rinciannya juga. Ada nggak bahas di sini? Atau misalnya dalam syarah Arba'in Nawawiyah. Ada orang yang berzina, dia tempuh sebab. Dia cari nomor teleponnya, dia tanya alamatnya, dia bla bla bla berusaha. Sudah tempuh, engkangnya bulan. Dan ya Allah hujan lebat kata dia. Ya setelah jadi kata dia. Tetap berdosa orang ini. Tetap berdosa, berdosa. Hendong lah. Karena dia sudah tembus sebab dan dia punya azab, tekad yang kuat dia ya udah atur strategi sudah ini sudah ini ya atau dia nyuri punya kawan yang sudah siap ngintip di ya asrama lantar duit sini ngantuk ketiduran eh, dia ujung mana dia tidak ada katanya tetap dia berdosa dengan azab yang cekat kuat itu maksiat jadi jangan gampang-gampang orang ya, tidak jadi ngelakuin Jadi dilihat antum tuh azabnya bagaimana sekedar kotor lewat begitu aja atau antum udah atur strategi sudah atur rencana bahkan bikin komplotan ya ini nggak boleh kayak ini. Yang kedua, kalau tadi dia lawan, yang kedua kebalikannya. Dia enjoy enjoy saja dengan riaknya, tenang dengan riaknya. Dan dia tidak berusaha lawan, tidak dilawan bahkan. Ya ini, ya saja Kondisi seperti ini membatalkan semua ibadahnya secara utuh. Ada orang sholat, takbir takbiratul ihram, rakaat pertama selesai, rakaat kedua datang riaknya maksud bapak dia ini. Masa batal cuma rakaat kedua? Kan mungkin. Batal semuanya kan tidak? semuanya masa dia usul batal lah salat ulangi satu rakaat lagi dia tanya anak bisa dia satu rakaat ya akhirnya bisa dia ulang dua-duanya dua rakaat itu diulang meskipun riaknya datang dari rakaat kedua kedua karena ibadahnya saling apa berkaitan nah kondisi ketiga kondisi ketiga kondisi besar ini ya jadi kan riaknya datang dari awal riaknya datang di tengah-tengah kalau ini kira-kira riaknya di mana ini di akhir bisa nggak bisa. Itu tadi contoh Pak Haji itu. Ini ini bagus-bagus, satu panggil Pak Haji. Selamat datang Haji, sama Haji kelima Haji dalam kurun lima kali. Ya, tidak ya, usah kayak gitu-gitu ya. Menyambutnya pakai petasan lagi. Ya. Nah. Maka yang ketiga ini datangnya riak setelah ibadah. Bagaimana kok di sini? Hal ini tidak berpengaruh dan tidak membatalkan ibadahnya. Ya, karena ibadahnya secara asal telah sah dan sempur, sempurna. Maka tidak merusak dengan adanya riak setelah itu. Ya. Baik, sekarang begini, Ustaz kita beribadah berusaha ikhlas, sungguh-sungguh, terutama para pura, para penghafal Quran, atau para imam. Udah nggak ada niat, nggak ada niat ingin dipuji manusia, tetapi tiba-tiba ya manusia itu memujinya, ya manusia itu memujinya, manusia itu menyanjungnya, maka orang ini tidak tidak tidak ada masalah dalam dirinya jadi tidak berdosa. entah Kata Nabi Sallam itu adalah busro lil mukmin, kabar gembira yang Allah segerakan bagi seorang mukmin selama dia tidak berharap dengan ujian ini. Kalau kita senang dengan ibadah kita, antum sholat tahajud, ya, alhamdulillah, sholat tahajud, senang antum. Apakah ini ria? Bukan. Bukan termasuk ria seseorang senang dengan melakukan ketaatan karena itu merupakan bukti atas keimanannya justru. Dia senang bisa melakukan ketaatan kepada Allah. Sebagaimana dia bersedih pada berbuat maksiat. Jangan kembali. Ketaatan biasa-biasa saja, maksiat alhamdulillah berhasil. Ya ada orang kayak gitu. Ada pacaran senang gua gebetan, Soko martabak. Ya, ini bapak yang bodoh nanti lah sogok martabak anak dikasih. Ya. Gitu. Kata ada hadis yang Nabi mengatakan man sarrathu hasanatuhu wa sa'atu sayyi'atuhu fadzalikal mu'min. Kata Nabi, siapa yang senang dengan kebaikannya, dia senang dengan yang dilakukan dan tidak suka dengan kejelekannya, maka itu adalah orang mukmin. Jadi aku dalam ketaatan kepada Allah, memuji Allah. Alhamdulillah bi ni'matihi salihan, semoga ketaatan. Nabi SAW ditanya ya tentang hal ini kata Nabi itu adalah kabar gembira yang disegerakan bagi seorang mukmin. Jadi seseorang boleh bergembira dan ketaatan dan kegembiraan itu cukup bagi dirinya. Tapi kalau dia cerita tidak juga kita bisa pastikan dia itu riak. Ya enggak? Enggak bisa. Ada orang cerita misalnya antum sebagai guru, antum sebagai guru misalnya menghafal Quran, lu jadi guru menghafal Quran. Antum ceritakan, alhamdulillah dulu anak menghafal begini-begini gini. Tapi anak katakan perlu diawasi betul dia seperti ini. Kadang hal ini tidak akan menjadi riak kalau memang niatnya adalah untuk memberikan pelan pelajaran atau ibrah, memotivasi para murid itu dibolehkan. Ya, dan ini sebagai bentuk firman Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Adapun dengan nikmat Rabbmu maka bicarakanlah, dijelaskan tapi sepenuhnya. Jangan tidak ada angin, tidak hujan, untuk cerita. cerita. Duduk ya, habis makan. Alhamdulillah, anak kemarin tuh baru sedekah. Baru, ini asramanya ada baru. Duduk buka posesif itu, tahu keramik datang anak ada mana yang chat itu yang sumbang. Dulu nih kalau Madinah belum ada apa-apa, kipas dia nggak ada, ada kepanasan. Tak ditanya, tak apa. Lain kalau ceritanya, misal para donatur kumpul, lalu dia cerita dulu nih sebelum ada ini, ada sempat berikan ini. Bukannya diri ya, bukan. Lalu lah, dia ingin cerita, dia ingin flashback gitu loh ya. Beda, ini kondisi jangan asal tuduh atau nggak bisa. Sama. Ada orang Anak ada contoh ya. Uh, dia itu punya usaha, misalnya travel. Ini kena kan aku lari itu. Komentar sana itu saya travel. Apa yang dipromosikannya? Ya paket di travelnya dong. Perjalanan ibadahnya. Apa keturia? Ya enggak. Orang kan mau tahu bagaimana perjalanan kan begitu. Dan usaha-usahanya punya travel dia tunjukkan enggak perjalanannya. Tunjukkan masa dia diam, nggak ada tujuan perjalanan. Gimana hotelnya, gimana usaha ibadahnya, nggak ada videonya, nggak ada gambarnya. Orang mau tahu dari mana? Nggak bisa aja katakan dia. Nggak bisa juga. Dia kan jualan ini ceritanya. Ini admin mana sih admin itu tuh Instagram Madinah mana orang coba kan? Katakan aja gak semalu. Oh itu ya, bisa cek-cek dari internet ya di Al Madinah di Asar Al Madinah di banyak mahat kita di Pontianak itu admin admin posting kegiatan kan posting kegiatan. Kita mau katakan itu dia? Kan kita bisa lihat itu dari ya. Tujuannya apa? Dia ingin jelaskan. Gini loh kegiatan di Mahat Al Madinah. Gini loh kegiatan di di Bas Mukoroma. Gini loh kegiatan di Muslimin. Gini loh di SMA Sakinah. Gini loh kegiatan di Siman. Kan itu tujuannya. Tujuannya apa? Biar orang yang ingin tahu lembaga itu bisa tahu kegiatan di dalam. Di dalam jangan aku kuris. wah adminnya ria nih. tapi gitu juga ini bukan dilihat dong. Antum buka puasa ada postingan? Ya? kalau buka puasa bersama. Ya, udah puasa sunnah ya ibu Parah puasa Ramadan diposting, buka puasa. Semua puasa diposting, buka puasa. Kita pun buka puasa diposting. Iya, enggak juga begitu ya ikhwan. Ada Ya, nah. Ternyata pembahasan masalah ikhlas itu berat. Nah. Baik, jadi gini, perkataannya itu adalah perkataan para salaf ya, seandainya aku mengetahui ada satu amalanku yang diterima, maka itu sudah mencukupi bagi diriku gitu loh. Nah, dan kita ini tidak tahu amalan kita sekian banyak ini mana yang diterima. Dan Anda tekankan bahwa pembahasan ikhlas ini pembahasan penting. Mesti diulang-ulang. Ya. Dan hendaknya antum kalau jadi doa, hal pertama yang antum sampaikan di majelis antum masalah al-ikhlas dan antum akhiri majelis antum dengan masalah ikhlas. Niat manusia ini berubah-berubah, Nabi bilang. nggak ada yang tahu. Semua niatan ikhlas, semua amalan. Ya. Hatta nikah, Nabi bilang. Niatan ikh, ikhlas, bukan sekedar dapat keturunan, bukan sekedar tidak dibully lagi, ya tidak. Ada ustaz, anak nih dibully terus, ustaz, ana pingin nikah. Lalu ditanya, antum nikah ini lillah atau karena nggak ingin dibully? Biar nggak dibully, ustaz. Nggak usah nikah kalau gitu, anak bilang. Anak nggak bully antum. Teman antum bully, kami nggak bully antum, Nabi bilang. Sudah, jangan jangan pusing dengan bulian, anak bilang. Selesai urusannya. Nah, blokir aja gak usah pusing kalau dibully, kalau nggak kuat antum. Kalau antum kuat ya begitu lah berteman, ya nggak ada semua manusia yang sama kita inginkan. Hatta nikah yang bilang mesti ikhlas, cari nafkah mesti ikhlas. Ya, perhitungan ada dalam masalah kerjaan ada, bukan berarti antum kerja itu nggak ikhlas gitu ya. Guru di pesantren ikhlas, gak usah dibayar. Dia punya anak, dia punya istri. Dia ngajar dari pagi sampai sore, gimana nggak dibayar? Ada orang bangun pesantren, tukang, ikhlas saja antum, gak usah dibayar. Lila kerja di Almadin dibangun asrama, tukang sini gak usah dibayar. gajaran antum besar, pahala antum besar. Dia juga ngerti itu, ngerti dia. Gak usah antum gurui. geram-geram antum dilempar pakai batang sama dia. Ngerti dia. Gak bukan begitu, dia punya hak. Dan Nabi mengatakan hendaknya seseorang itu membayar upah pekerjanya sebelum teringatnya kering Bukan nggak ikhlas berarti. Paham ini ya? Nah, ini, penting. Mungkin antum kan antum sih kan Quran fokusnya. Kadang antum lihat ada kalau masjid-masjid dibutuhkan imam, gitu ya? Apa? Gaji, bla bla bla, gitu ya? Tapi kalau Ramadan? Jadi imam, fadol, tapi jangan sibuk cari itunya. Allah kasih sudah. Tapi salah konsep kalau pilih yang lebih nominalnya. Anda tidak tahu jawabannya. Antum yang lebih tahu. Anda nggak tahu. Antum seorang kori, atau Ustaz Abu Hanif eh ada imam di masjid itu ini oh. broadcastnya ini broadcastnya ini gajinya 5 juta sebulan atau 3 juta so 5 juta Ustaz gak ada yang mobil 3 juta apakah itu menunjukkan tidak sama Allah Ta'ala alam keadaan ini berat karena ini masalah pekerjaan pekerjaan memang kerja dia kan pekerjaan ya beri ini saja imam itu kayak gak digaji tapi kalau imam-imam besar digaji kok Kan ada masjid-masjid negara, masjid-masjid provinsi, mereka digaji. Imam masjid sini aja gak digaji. Surah At-Tin. Ya sama masjid-masjid di mana memang gak digaji, Imam. Ya, tapi kalau masjid-masjid besar, masjid-masjid kalau oleh negara, dia juga digaji, punya imam, ada jadwalnya, ada ininya, rutin. Apa kita terkena ikhlas? Enggak juga. Enggak juga. Cuman jangan menjadi harapan terbesar gitu loh maksud anak. Maka pembahasan ikhlas ini ber berat apalagi kalau aku udah terjun di medan dakwah katakan. Para doa itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kamu belak-belakan misalnya. Ada dai antum jadi dai, jadi khotib salat Jumat. Tidak balik-balik antum. Lupa ini ini amplop kali. <laughs> ya, ini. Antum jadi dai, habis sholat Jumat, dapat amplop masuk WC, bukan ke parkiran, lalu buka amplop. Ini tanda boleh jadi ikhlas, katakan. Itu istebal. Gitu. Ya, jadi khawatir khawatir Jadi kasih kalau antum butuh alhamdulillah, anda atau atau tidak pun terserah dikasih alhamdulillah. Jangan antum sibuk dengan itu ya. Jangan sibuk. Ya, jangan sibuk. Nah, apa adanya Ada belak-belakan. Karena selalu-selalu aja kalau kajian itu gitu. Hatta pertemuan kadang sana canda-canda sana begitu. Ya. Jadi maksud anak kita itu jadi tolibul eh calon doa jangan mengharapkan itu ya sih Maka perlu kita punya usaha, perlu kita punya kerjaan, perlu punya keterampilan sehingga tidak berharap dari agama Allah Subhanahu wa taala untuk mencari dunia. Ya, kalau antum harapin itu antum kecewa. Antum jadi doa siang malam tunggu panggilan. Aduh gak ya kajiannya? Ini kok cepat ini nggak khutbah ini. Ninting masjid raya terus. Wah oh, masjid raya dia kajian khutbah besar tepuannya. Ya, ya jangan begitu, tidak usah. Atau masjid yang pakai rekening. Ustaz, no, nomor rekeningnya Ustaz. oh, ini lain pakai rekening ini. Jangan-jangan gede. Ternyata nggak segede yang pakai amplop. Jangan. Ya, antum sholat id, ada dua masjid. Masjid A, masjid B. Ketika masjid A ngasih, antum bilang, Anda nggak bisa, Anda sibuk. karena e, eh, mau lebaran tempat sini, tempat sini. Karena masjid kecil. Jemaahnya tidak rame. Surau dalam gang, masjid dalam gang ada sholat id. Lalu ada tawaran depan Korem, Oh bisa, anda bisa. Langsung bilang istri, batalkan mudik dulu, kita sholat id dulu di sini. Gara-gara am, amplop. Ustaz, anda nggak butuh amplopnya Ustaz, isinya. Ya, ini syaitan bermain, anda katakan. Syaitan bermain. Bulan Ramadan, para imam, itu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala keikhlasan tiap malam imamin terawih. Ada yang pulang cuma ngasih kotakan, saja satu akhir. Ada yang dirapel. Kusnuzon imamnya. Kok malam pertama nggak dapat amplop ya? Salat salat terawih ini ya. Oh mungkin nanti dirapel. Eh betul lima hari ada. Diintai ada jadwal kosong nggak mau imami. Syaitan bermain di ikhwan. Ente itu beramal karena Allah saja. Gak usah cari manu, manusia. Kalau antum beramal karena manusia, lalu antum cari balas budi mereka. Ketika mereka salah, antum tidak berani negur. Karena aku sudah diberi oleh orang-orang tersebut, anda katakan. Ya. Baik, itu aja dari anak. Semoga ini bermanfaat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan keikhlasan kepada kita dalam setiap amalan, setiap perkataan, amalan hati maupun amalan anggota badan dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah dari negeri ini dan seluruh negeri kaum muslimin dan memberikan kesehatan kepada kedua orang tua kita, saudara-saudara kita, istri dan anak kita.